Syafiq Reza Basara MA yang akan membahas tentang perkara bila perpisahan menyisakan harta. Sengaja judul ini kita angkat atau tema ini kita kemukakan untuk menjadi sebuah bekal bagi setiap bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bagaimana bagaimana menjalankan amanat harta yang telah ditinggalkan oleh salah seorang di antara sepasang suami istri yang mana harta tersebut mungkin harus diamanatkan kepada yang berhak sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga seringkali permasalahan harta ini menjadi polemik bahkan menjadi permasalahan yang memanas di berbagai macam persidangan lebih-lebih tidak dilandasi oleh niatan tulus karena Allah atau ilmu yang mendukungnya sehingga perpisahan itu malah mengana menjadi sebuah petaka yang besar. Kita tidak menginginkan masalah itu sehingga tema ini perlu untuk kemudian kita ketahui bersama dan mudah-mudahan Allah beritahu kita semuanya. Baik kepada beliau Al Ustadz برسلان تفضل جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya Dengan petunjuk dan agama yang benar Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu Allah telah memberikan karunia yang agung buat umat Islam Kitabullah Al-Quranul Karim Dan agama ini yang Allah telah memberikan petunjuk kepada kita untuk memeluknya. Walaupun tidak sedikit di kalangan umat Islam yang tidak bersyukur dengan Al-Quran yang mereka miliki dan tidak bangga menjadi seorang Muslim. Dan semakin hari orang-orang seperti itu semakin nampak Sejatinya apa yang tersimpan dalam hati itu akan muncul suatu saat dalam lisan mereka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam dan berkahmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jangan pernah bosan bersalawat sama Nabi Jangan pernah merasa lelah Karena harus mengulangi salawat buat Nabi alaihi salatu wasallam karena sejatinya orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak pada hari kiamat, aktsaruhum salatan alaiya yang paling banyak salawatnya kepada aku kata Nabi alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita berkumpul kembali untuk melanjutkan apa yang harus kita lakukan. Tatkala jenazah sudah dimakamkan. Keluarga sudah pulang ke rumahnya. Ketika harta tidak bisa menambah umur. Tak bisa membeli kesembuhan. Apa yang dilakukan oleh seorang yang memiliki harta, dia akan tinggalkan harta itu. Tinggalkan. Ada yang sempat bersodakwah dengan hartanya. Bahkan berwasiat ini sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Allah menghalalkan tuh buat bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau mati untuk berwasiat sepertiga hartanya. Halal tuh dari Allah. Sepertiga. Kalau kau pelit dengan hartamu, itu kesempatan sebelum mati. Atau sekarang kau bikin wasiat. Ada orang yang begitu cinta kepada hartanya. Dia tidak ingin hartanya berkurang. Taib, kau bikin berangkat ke notaris sekarang, catat. Sepertiga hartaku wakaf buat Allah. Kalau aku mati. Soalnya kalau masih hidup dia eman-eman. Nunggu kapan? Nunggu mati. Tapi Allah halalkan. Kenapa sekarang ketika Allah sudah memberikan kesempatan buat kita, kita tidak mengambil kesempatan tersebut? Sedikit di antara kita yang mau bersodakoh dengan sepertiga hartanya. Kecuali kau nggak punya harta. Ya karena disebabkan Ustaz anak kalau anak wasiatkan kesian sama anak-anak anak nggak ada apa-apa Ustaz cuma tinggal rumah yang anak miliki. Nah jangan. Lebih baik kau berikan buat anak-anakmu. Tapi buat orang-orang Allah yang kata Allah kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah lil walidain wal aqrabin. Allah tetapkan itu wasiat kalau meninggalkan khairan. Allah menamakan harta itu khair, kebaikan. Karena sejatinya harta itu bisa membawa kepada kebaikan, tergantung kitanya sih. Maka Allah sudah beli, Allah perbolehkan ya buat orang-orang yang punya kelebihan harta catat sekarang mau buat mana anak kayaknya mau buat masjid fulan buat pesantren fulan tapi kalau hidup enggak kalau anak mati baru anak mau kasihkan silahkan Allah berfirman tentang bagaimana kita hidup bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta dan sebagian orang memiliki ambisi dunia yang sangat mengherankan. Ada sebagian orang itu yang punya mobil 40. Diapain mobilnya? Cuma dilihat. Jakarta nanti kasih tahu Ustaz, nih rumahnya Pak Haji Fulan Ustaz itu Zat, di halamannya mobil-mobil mewah semua mobil-mobil kuno antik apa kalau malam disentrong pakai cahaya dia cuma berdiri melihat masya Allah habis gitu masuk rumahnya lagi iya tuh kolektor tuh kayak gitu apa dia naikin tuh kendaraannya enggak mungkin dia elus-elus masya Allah masya Allah masya Allah kalau 40 mobil dia ngelus-ngelus ngomong masya Allah itu 40 mobil tuh masya Allah masya Allah kalau zikir kalau sempat zikir kalau zikir maksudnya alhamdulillah maksudnya. jadi tiap hari zikirnya masya Allah Ustaz keliling gitu masya Allah pegangin mobilnya itu kecintaan kepada harta jemaah dia simpet baik kau mau koleksi fadlah kau akan ditanya nanti dengan setiap mobil yang kau simpan kalau ternyata kau butuh dan kau gunakan insya Allah jawabannya gampang karena kehidupan dunia ini halaluha hisab wa haramuha azab. Yang halal akan dihisap. Jangan kau berpikir ini halal, iya akan dihisap nanti. Yang haram tentunya azab. Oleh karena itu kenapa orang-orang kaya itu terlambat masuk surga? Walaupun dia bertakwa, walaupun dia ahli sodakoh, Mungkin ribuan masjid yang dia bangun tetap masuk surganya terlambat. Orang miskin dulu masuk surga. Karena ada hisab buat dia. Yang halal itu dihisab. Yang haram akan diazab. Allah mengatakan surat takathur alhaakumut takathur. Berbanyak-banyakan telah melalaikan kamu. Wallahi sahih. Berbanyak takathur itu Orang Islam kaya bagus. Manfaat banyak insya Allah buat orang. Tapi kalau kau lalai dengan berbanyak-banyakan harta sehingga tidak lagi datang kajian, tidak lagi menghadiri majelis ilmu yang ada rapat sana, rapat sini, meeting sana, meeting sini, safar sana, safar sini, kajian gak pernah lagi. Sholat ya udah yang lima waktu aja itu pun kadangkala masih telat-telat. Apa penyebabnya? Takasur. Dari kathir. Mengumpulkan yang banyak. Karena sebagian manusia itu, coba kita lihat perjalanan hidup kita. Anda merasakan perjalanan hidup Anda, Antum merasakan perjalanan hidup Antum dari yang mulai susah ya. Yang awalnya Masya Allah gak punya kendaraan, akhirnya Allah kasih kendaraan. Yang awalnya rumah ngontrak. Waktu awal nikah kemudian Allah kasih rumah kau bisa beli. Setelah itu kau punya anak, masya Allah. Kau punya istri, hidup seneng. Apa yang terjadi? Mulai kau akan terjebak dalam takasur kadang-kadang. Bukan kebutuhan. Tapi banyak-banyakan. Rumah berapa sih yang dibutuhkan jamaah? Berapa? Antum butuh lima rumah? Tujuh rumah? Delapan rumah? Satu cukup. Nggak usah satu di Surabaya, satu di Sidoarjo, satu, satu di Puncak, satu di Terawas, masya Allah. Nah, istri juga satu. Nah, satu aja, satu di mana? Satu di Surabaya, satu di Terawas, satu nggak boleh dua. Barakallahu fikum. Orang sudah mulai berbangga-bangga. Sampai titik terjebak dia di sana susah mau keluar. Yang ada dia kemin bangga aku punya motor gede, aku punya mobil mewah ini dan nggak dipakai jemaah. Kalau dipakai kan butuh dia memang. Enggak. Mogenya keluar setahun tahun berapa kali? Tiga kali paling banyak loh. Dan itu pun harus dikawal sama polisi. Kalau enggak enggak nyaman dia naik. Fadl, kau akan dihisap nanti tentang apa yang kau lakukan. Itu akan terjadi sampai kapan? Kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Allah katakan zurtum ziarah. Ini pertanda kita nggak akan lama di kuburan. Namanya orang ziarah nggak boleh lama-lama. Dia akan pergi meninggalkan kuburan itu. Akan meninggalkan semua hartanya. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamu. Subhanallah. Allah dua kali mengulangi, janganlah begitu kata Kau jangan. Kelak kamu akan mengetahui. Mengetahui apa? Akibat perbuatanmu. Allah ulangi lagi, "Tsumma kalla sawfa ta'lamu." Oh, jangan kayak gitu kau. Gak pantas hidup seperti itu. Ada manusia-manusia yang seharusnya bisa memanfaatkan harta, ternyata dia dimanfaatkan oleh harta. Dia tidak bisa memanfaatkan harta. Akhirnya hartanya cuma angka di rekening. Angka. Jadi sore berangkat ke ATM. Selain. Tinggal berapa? Alhamdulillah angkanya tambah saat itu dulu saat. sekarang nggak ada ATM pakai HP sekarang apa e-banking nah jadi habis sholat seret Alhamdulillah pulang ke rumah mau berangkat ke masjid lihat lagi Alhamdulillah kan ada orang yang kerjanya ngitung angkanya dong Allah hati-hati kan Kau akan tahu akibat perbuatan. Sebagian sahabat Nabi subhanallah. Amr bin As kaya raya. Dia punya kebun. Di Taif itu. Punya kebun anggur yang jumlah tangkainya. Bukan jumlah tangkainya. Jumlah kayu penyanggahnya itu. Itu. Alfu alf. Sejuta dia beli satu dengan satu dirham berarti satu juta dirham kaya raya buat usaha hasilnya itulah yang kau sedekah hasilnya buat akhiratmu bukan untuk dunia tapi sekali lagi kadang kala orang terjebak udah bingung mau diapain duitnya ana subhanallah mau diapain nih duit seharusnya orang itu ganti ketika dia mobil oke okay, ini udah nggak cocok ganti nggak masalah Bukan nambah mobil. Kau butuh fadl. Tapi kalau sudah tidak butuh, kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Apa kata Allah? Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, Ustaz ada hadiah yang bisa dibagi, Ustaz. Hadiahnya kurma. Kurma. Masya kurma buat ustaznya masa mau dibagi. Mana pada? Oh ada ada. Baik. Di sini Allah menyebutkan yakin dua. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Langsung tiga hadiahnya. Baik, pertanyaannya apa bedanya ilmal yaqin ainul yakin sama hakul yakin. Di sini sebutkan dua, ilmu yakin sama sama apa? Sama ainul yakin. Fadl. Mana yang mau jawab? Ada yang mengatakan anak hakul yakin sudah masya Allah. Apa tuh maknanya hakul yakin? Jemaah. تفضل satu dua nah pojok jalan iya iya jadi kan kamu Kalau ilmu yakin itu yakin akan pengetahuan. Nah, yakin akan pengetahuan. Kalau ainul yakin yang dengan yang dilihat, jamin. Kalau husnul yakin. Kalau husnul yakin. Yo. Tambah satu Ustaz ya. Ya, empat jadi. <laughs> ainul ya, ilmu yakin, ainul yakin, husnul yakin sama hakul yakin. Fadhal. Husnul yakin yakin kebaikan ya, Masya Allah Hadiah khusus dari anak oh, Hadiah khusus untuk dari Ustaz Yang keempat Hakul yakin Itu ada mic-nya tuh Tuh ah, mic-nya dipegang tuh eh, Yakin akan kebenaran Yakin akan kebenaran Gimana Ustaz? <laughs> Ya bismillah Gak apa kasih hadiah Baik, berkaitan dengan uh, Yang tadi kita bahas tentang Ilmu yakin Ilmu yakin adalah keyakinan yang didapat dengan ilmu, dengan berita, dengan informasi. Akhirnya kita yakin. Kita yakin dengan adanya surga dan neraka yakin. Tapi kita belum melihatnya. Kita hanya dapat informasi. Yang memberikan informasi adalah sadiqul masduq. Yang omongannya benar dan dia dipercaya. Ainul yakin tadi disebutkan keyakinan yang dihasilkan dengan penglihatan dengan panca indera kita kita ngelihat mamanya kau dikasih tahu kau tahu sama gajah kata dia iya aku tahu sama gajah tahu dari mana nggak ada cuma dikasih tahu orang tua kalau gajah itu ada ketika kau ngelihat itu ainul yakin oh ternyata bener ada gajah itu ketika kau pegang oh tenanan gajah itu ternyata itu hakul yakin Ketika kau rasakan dengan tubuhmu, itu keyakinan yang nggak bisa ditolak lagi sudah. Dan nanti orang-orang itu akan sampai ke hakku yakin. Baik dia ketika masuk neraka atau ketika masuk surga. Di padang masyar mereka akan melihat tuh surga dan neraka ditampakkan. Waburrizatil jahimu lima yara. Itu mereka yakin dengan matanya. Ketika merasakan dengan tubuhnya baru yang disebut hakul yakin. Kalau husnul yakin itu salah tuh. Husnul yakin itu ustaz yang sebelah. itu. Barakallahu fiik. Hadiahnya Belum dikasih. Antum maju ke depan. Masya Allah. Fadal Ustaz. Ya, lebih Ya Allah. Lalu ustaznya husnul yakin yang ngasih. Oh antum kasih. Nah, antum kasih kurma. Nah, Masya Allah. Insyaallah barakallahu fikum. Awal barakallahu fikum. Hayyakumullah. Allah katakan kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat jahim. Ngelihat nanti jamaah. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im kalian akan ditanya tentang semua nikmat yang kalian rasakan. Apa ini maksud dengan nikmat? Semua nikmat. Air yang dingin, kasur yang empuk, AC. Wallahi jamaah, antum sekarang, bukan antum ya kita semuanya. Itu hidup merasakan kenikmatan yang tidak pernah diimpikan oleh Fir'aun. Fir'aun itu raja Mesir waktu itu tidak pernah merasakan nikmat yang antum rasakan. Fir'aun kalau kepanasan apa yang dilakukan? Ada yang ngipasin. Ngipasin itu kalau capek kan tentunya nggak bisa merasakan kenikmatan lagi Fir'aun ketika tukang kipasnya capek. Sekarang antum dapat AC. Fir'aun nggak pernah merasakan AC. Antum orang Wallahi sahih jemaah. Antum di rumahnya, rumahnya kecil. Allah Akbar, Mobil. Antum dengan 100 ribu, 100 juta bisa naik mobil pakai AC. 50 juta pakai AC. Fir'aun punya uang emas tontonan nggak pernah merasakan AC dia. Berarti antum kan merasakan nikmat yang tidak dirasakan mereka. Cuma kita nggak bersyukur. Nelongso terus urip. Oh, iya ngerundel ndak ada apalagi ibu-ibu oh ibu-ibu dosa nah kenapa nah, ibu-ibu itu katanya Ustaz Abu Zubair tadi kalau soleha masya Allah nggak pakai AC antum masuk rumah adem ya nah tapi kalau soleha masya Allah masuk adem tapi kalau nggak soleha walaupun AC-nya 16 Antum kepanasan kepingin keluar. Wis aku metu ae susulah. Karena ribut terus di rumah. Maka ingat bahwasanya kita akan ditanya tentang semua nikmat yang Allah berikan. Sekarang nih kita masya Allah, antum bisa minum air, ada di botol. Dulu bagaimana orang kalau ingin minum air? Susah cuman. Mereka di musim panas kepingin air dingin, tidak bisa. Sekarang antum Masya Allah. Mau tengah malam minum air dingin kulkasnya buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Buah-buahan musim dingin ada di musim panas. Semuanya. Maka hendaklah kita nih yang bakal mati pasti bakal mati mengingat nikmat yang Allah berikan. Karena terus terang salah satu godaan iblis yang paling dahsyat adalah membuat kita tidak bersyukur. Ketika dia diusir dari surga, iblis mengatakan kepada Allah, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Kau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Syikhir, dia berkata, Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu Nabi sedang membaca al Takatsur hatta zurtumul maqabir. Lantas Nabi ketika membaca itu beliau mengatakan, "Ya bulu Adam." Anaknya Adam berkata, "Siapa kita nih, anaknya Adam? Antum nih." Berkata seperti ini. Apa yang dikatakan? Mali, mali. Hartaku, hartaku. Allah kita selalu menghitung harta kita. Ini hartaku, ini mobilku, ini rumahku, ini usahaku, ini HP-ku. Ditanya, HPnya siapa ini? Punya anak. Mobilnya siapa? Punya anak. Merasa itu milik dia. Apa kata Rasul SAW? Wahallaka yabna Adam min malik illa ma akalta fa'afnain. Wahai anak Adam, kau tahu hartamu itu yang mana? Supaya kau sadar, yang mana hartamu dan mana yang bukan hartamu. Kau tahu hartamu itu ma akalta fa'afnain. Yang kau makan kemudian jadi kotoran. Itu tuh hartamu. Itu yang pertama. Yang kedua, aula bisa ablayt yang kau pakai kemudian jadi usang. Karena sering kena mentari, sering disetrika, sering apa, itu hartamu. Yang sampai usang tuh itu punya kamu. Yang ketiga, au tasaddaqta fa'amdait. Yang kau sedekahkan lalu kau simpan. Jadi kalau bicara simpanan, simpanan yang paling aman tuh sodako. Nggak ada istilahnya bank kolaps dengan sodako, ya Allah kata dia. Pahala sodako habis karena penyimpan sodakohnya hilang nggak akan ada. Tapi kau sendiri yang bisa menghilangkan harta yang kau sodakohkan dengan riak, dengan mengungkit-ungkit habis tuh pahala sodakoh. Yang kau simpan adalah sodakoh yang sebenarnya yang ikhlas lillahi ta'ala. Jadi tiga harta kita. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulul abdu mali mali." Seorang hamba itu berkata, "Hartaku, hartaku." Innama lahu min malihi thalas. Nabi menyebutkan harta dia itu cuma tiga. Ma'akala fa'afna. Yang dia makan kemudian habis au labisa fa atau dia pakai kemudian usang au a'ta faktana atau yang dia sedekahkan dia berikan kemudian dia simpan wa ma siwa dzalika fahuwa selain tiga ini maka akan pergi akan lenyap dan dia akan meninggalkannya untuk manusia. Dan kita melihat yang bapaknya sudah mati, yang ibunya sudah mati, yang kakeknya sudah mati, yang neneknya udah mati. Kau lihat apa yang dibawa oleh kakek dan nenek. Yang ada ditinggal semua. Punya harta 5 hektar ditinggal. Nggak bisa 5 hektar itu untuk kuburannya nggak bisa. Kau boleh untuk kuburan cuma satu kali dua udah cukup. Sisanya bukan punya kau. apa yang tersisa dari tiga itu akan ditinggalkan untuk manusia. Dan kita perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana itu tatkala orang meninggal dunia berkaitan dengan harta. Ketika beliau mengatakan yatba'ul mayyit thalatha. Kalau hartanya tiga, yang mengikuti dia ke kuburan juga tiga. Ingat hartanya tiga. Yang ikut ke kuburan tiga. Yang pertama kata Nabi SAW, Fayarji'u ithnan wa Yang dua pulang, yang satu tinggal. Sama dengan harta tadi. Yang dia makan habis, yang dia pakai usang, ah, tinggal satu yang dia simpan sodakohnya. Adapun yang ikut kau ke kuburan, tiga. Dua balik, satu tinggal bersama. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu yang ikut dia ke kuburan keluarganya, hartanya. Gimana Ustaz harta ikut ke kuburan? Di antara penjelasan para ulama tentang harta yang ikut ke kuburan, kalau dia orang terpandang, yang nganterkan ke kuburan banyak. Karena hartanya. Oh datang, Masya Allah. Pejabat-pejabat pada datang nganterin dia. Bukan karena kesolehannya, bukan. Tapi karena ada harta dia. Mereka mengharus atau budak-budak dia, mobil dia ikut semua ngantar ke kuburan. Apakah ada mobil dia yang paling dia cintain berhenti di kuburan nggak pulang ke rumahnya? Nemenin dia di kuburan. Kenapa soalnya bapak cinta semua? Nggak ada, sama anaknya dibawa pulang. Yabqa isnan. Yarji'u isnan wa yabqa wahid. Yang dua pulang. Siapa yang pulang? Harta dan kerabatnya semuanya pulang. Wa amaluhu dan yang tersisa adalah amalnya. Ketika orang-orang pergi, amal itu datang tuh di dalam kuburan. Kalau ini orang yang soleh, dia tidak akan merasa kesepian. Amal itu datang dengan wajah orang yang yang indah wajahnya. Dengan pakaian yang indah dan dengan aroma semerbak wangi. Orang ini bingung. Man anda? Kau siapa? Wajhuka ya'ti bi khair. Wajahmu ini wajah orang yang datang dengan kebaikan. Kata dia, ana amaluka soleh. Aku amal solehmu. Fayumaddu qabruhu maddal basar. Kuburannya tuh jamaah yang satu kali dua itu dihamparkan sepanjang mata dia memandang. Kalau antum dapat kuburan seluas ruangan ini, itu sempit. Karena pandangan antum terbatas dengan tembok. Nanti orang yang amal solehnya di kuburan banyak tuh. Masya Allah. Sepanjang mata memandang. Seperti antum keluar sekarang, bebas memandang tanpa halangan. Lalu ditampakkan surga kepada dia. Apa kata orang ini? Dauni Dauni ubashir ahli. Dia ngomong, eh biarkan aku, aku mau kasih kabar keluargaku. Kalau aku nyaman hidup di sini. Apa dikatakan? Lah, kau tidur tuh, kau istirahat di sini. Seperti itu. Dalam riwayat lain dia mengatakan, Allahumma akimisa. Ya Allah, cepatkan kiamat itu terjadi. Tapi kalau amalnya nggak soleh, akan datang dalam wajah orang yang buruk aromanya busuk. Lalu kau di kuburan subhanallah. Kau di kamar yang luas aja. Kamar yang luas. Kemudian ada aroma yang tidak enak. Kau ingin keluar. Bagaimana kau sempit satu kali dua ditemenin dengan orang yang busuk Orang ini mengatakan man anta Wajhukan ladhi la ya'ti bi khair. Wajahmu wajah yang tidak mendatangkan kebaikan. Apa kata orang ini? Ana amaluka sayyid. Aku amal burukmu. Ditampakkan neraka kepada dia. Kuburannya disempitkan kepada dia. Lalu dia mengatakan, Rabbila tuqimis sa'at. Ya Allah, jangan kau tegakkan kiamat. Ya Allah. Kemana harta dia? Nggak ada yang ikut. Nggak ada. Yang akan membantu tuh amal soleh. Surat tabarak al-mulk kau kalau suka baca tuh sebelum tidur akan datang di kuburan memberikan syafaat kepada pun fulus yang kau tinggal di lemari nggak ada jemaah ahibati keluarga akan pulang ke rumah untuk berbagi peninggalanmu kalaupun mereka bersedih insya Allah tidak berlarut-larut karena mereka akan saling menghibur mengatakan sudah sudah takdirnya bapak meninggal. Jangan ditangisi. sudah mau apa lagi? Katakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Selesai bismillah yuk. Ngapain? Ya bagi-bagi warisan sudah. Dan hak mereka sudah. Itu hak ahli waris. Jangan mau gimana Ustaz? Baru dikuburkan Ustaz. Dikuburkan jam 2 siang. Jam 4 mau bagi warisan. Boleh. Bukan hartamu lagi. Jangan mengatakan, ya Allah anak-anakku ini kurang ajar. Masa baru dua jam sudah dibagi warisan? Itu hak mereka, bukan hakmu lagi. Sudah. Bukan hak majid. Lah. Dan tidak sedikit harta yang meninggalkan kegaduhan di rumah tangga. Gara-gara harta yang kau tinggalkan, silaturahim di antara anak-anakmu rusak hartamu yang menyebabkan. Ketika nggak ada harta aman-aman aja. Dan seperti itu kadang kadang tadi Ustaz Abu Zubair cerita bagaimana tuh seorang ketika mendapatkan harta jamaah warisan ini harta nemu jamaah harta tanpa usaha makanya yang berusaha untuk dapat warisan nggak dapat warisan siapa yang berusaha untuk dapat warisan kemudian tidak dapat warisan dan kasih hadiah nah Masya Allah, barakallahu fikum. Dia dia kepingin usaha dapat warisan, dia bunuh tuh malah nggak dapat warisan. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Apa penyebab harta yang kau tinggalkan ternyata membawa petaka buat anak-anak? Dan kita lihat coba. Kita lihat. Kakak sama adiknya nggak saling tegur sapa. Sepupu sama sepupunya nggak saling berkunjung sang adik datang ke kakaknya karena kakaknya yang megang semuanya dia tidak berikan sang kakak merasa dia yang bertanggung jawab dia yang membantu ayahnya selama ini jadi hartanya punya dia Allahu Akbar makanya Allah katakan wa ta'kuluna turatha aklan lama. kalian makan warisan itu makan bercampur aduk halal sama haram hati-hati cuma Seorang yang membantu orang tuanya dalam usahanya, dia dapat gaji atas usaha dia. Tapi sisanya harta itu milik orang tua yang harus dibagikan. Kadangkala salah satu tidak mau untuk membagikan hartanya. Karena ya eman-eman buat ini. Kalau satu menuntut kau harus kasih dia. Itu hak dia bukan hanya bukan hakmu semata. Yang berwenang membagi harta warisan ini siapa? Allah. Karena itu bukan usaha. Nggak ada orang mengatakan, ini kan harta warisan kita. Iya, tapi Allah yang menjadikan itu halal buat kamu. Maka Allah yang berhak membaginya. Bukan orang tua, bukan anak, bukan mahkamah, bukan siapa-siapa. Allah. Makanya kalau kita lihat di masa jahiliyah, mereka seenak sendiri, seenaknya aja bagi warisan. Lalu Allah turunkan ayat-ayat mawaris di surat An-Nisa. Di ayat 11 Allah mengatakan yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Gimana pembagiannya? <clears throat> Bismillah. Lidzakari mithlu hadzil saya. Buat anak laki itu bagian dua perempuan. Oh zat ini bias gender ini. <clears throat> Gimana perempuan dikasih separuh padahal dia lebih lemah? Seharusnya dia dikasih lebih daripada laki. Ya Allah. Kau itu siapa? Kau ikut serta menciptakan manusia? Tidak. Kau makhluk yang diciptakan. Allah mengatakan ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Allah tuh lebih tahu dengan yang dibutuhkan. Sedangkan engkau hanya ikut nafsu. Dan kau lihat orang-orang yang bikin aturan, bikin undang-undang, setiap berapa periode akan dirubah. Kenapa? Karena tidak relevan. <clears throat> udah udah nggak relevan lagi. Lihat nggak nyambung. Manusia yang sudah berubah. Tapi ini Al-Quranul Karim ila qiyamisa yahdi lillatihi aqwa. Sampai hari kiamat akan menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Di beberapa negara bikin aturan baru. Kayak di Australia. Mereka menghalalkan nikah sesama jenis. Mereka bikin aturan dengan akal mereka. Kenapa? Gimana nih? Ada perempuan-perempuan yang gak suka sama lelaki. Ya sudah gak usah nikah. Ada lelaki-laki yang gak suka sama perempuan. Ya udah gak usah nikah. Tapi yang terjadi bukan itu ternyata. Mereka mau memaksakan orang yang gak suka mau menikah ini supaya nikah dengan dengan sesama jenisnya. Mungkin dua tahun kemudian, lima tahun kemudian, sepuluh tahun kemudian ada pelegalan nikah dengan kuda umumnya nikah dengan anjing mungkin saja karena manusia akan berpikir gimana nih dia sampai mati nggak nikah dia mau nikah dengan anjingnya ketika mati siapa yang dapat warisan anjingnya wallahu naudzubillah min dzalik ya itulah ketika manusia ikut mengatur apa yang sudah diatur sama Allah jalla jalal kau itu ngelakoni aja nggak usah repot kalau dikatakan Kenapa anak itu anak perempuan dapat separuh, laki dapat satu. Banyak sekali hikmahnya. Tapi kalau ibu sama bapak bisa jadi sama dapatnya. Bisa jadi sama. Maka ingat yusikumullah Allah mewasiatkan. Itu dari Allah Jalla Jalla. Kemudian di surat An-Nisa ayat 176 Allah mengatakan yastaftunak mereka meminta fatwa kepadamu. Mereka minta fatwa kepada Nabi SAW. Apa jawabannya? Qulillah yuftikum. Katakan Allah yang ngasih fatwa. Sampai Nabi pun tidak. Nabi disuruh jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Qulillah. Katakan Allah yang memberikan fatwa kepada kalian. Ahibatifillah. Adapun sebelum meninggalnya mayit, maka si mayit itu berhak penuh dengan harta yang dia miliki. Dia mau bagi buat anak-anaknya silahkan, asalkan adil. Umpamanya anak mau kasih anak laki sama dengan anak perempuan, tafadhol. Berpendapat yang roji di antara pendapat ulama boleh karena itu hak dia sekarang. Itu bukan warisan. Bukan warisan. Artinya orang tua yang kasih, "Nak, rumah itu buat kakakmu ya. Yang usaha ini buat adikmu." Gimana semuanya riba? Iya, ayah. Selesai sudah. Asalkan dengan adil. Tapi ketika orang tua berwasiat, nanti kalau aku mati, harta dibagikan sama rata. Mati orang tuanya wasiat batal. Karena bertentangan tuh dengan syariat. Karena yang bagi warisan tuh Allah. Tapi bagaimana kalau umpamanya keluarga sepakat untuk membaginya sama rata? Keluarga setelah meninggal dunia, anak-anaknya ini kumpul, gimana nih warisan kan kita tahu kakak dapat sekian, ini sekian. Si adik-adiknya yang laki umpamanya sudah, aku ridho hakku untuk semuanya, bagi rata. Boleh apa tidak? Boleh. Pendapat yang rajin itu namanya dia taksim bitarati fi membayar ahli waris. Itu dia bagi sama rata dengan keridoan mereka. Tidak ada pemaksaan. Kalau ada salah satu yang maksa ingin dibagi rata, padahal yang lainnya nggak mau, dosa tuh dia. Menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dalihnya ketika minta dibagi rata, enggak nih hukum Islam nih enggak enggak relevan lagi. Itu bahaya jemaah. Tapi kalau keluarga memang melihat yang perempuan-perempuan pada miskin gini, oh udahlah bagi rata umpamanya. Itu nggak ada masalah. Ingat dengan keridhaan tanpa ada pemaksaan. Kalau umpamanya satu nggak mau bagi rata, nggak anak mau bagian anak. Ya sudah bagianmu berapa? Dia dapat setengah, udah kasihkan setengah. Isinya mau dibagi rata silahkan, asalkan dengan keridhaan ahli waris. Kemudian barang apa saja nih yang menjadi peninggalan? Para ulama menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit berupa harta yang ia peroleh selama hidupnya di dunia atau hak dia yang ada pada orang lain seperti barang yang dihutang atau gaji dia yang belum ditransfer yang belum dia ambil atau yang akan diwasiatkan atau amanahnya atau barang yang digadaikan dia gadaikan barang itu barangnya milik dia itu jadi ahli, jadi milik hak ahli waris dengan cara menebusnya atau barang baru yang diperoleh sebab terbunuhnya dia apa barang baru yang diperoleh sebab terbunuhnya dia ketika fulan mati karena dibunuh dalam Islam kalau keluarganya tidak menuntut tidak menuntut kisos dia dapat dia atau membunuhnya dengan tidak sengaja atau membunuhnya karena kesalahan tabrakan ditabrak umpamanya orang ini mati itu diatnya masya Allah jemaah antum kalau tahu diatnya orang yang membunuh orang lain insya Allah orang hati-hati di pinggir jalan 100 ekor onta jemaah bayangkan itu sekarang di Indonesia berapa dikasih keluarga yang keluarga mayat 15 juta, 20 juta, 30 juta udah senang selesai. Padahal kau harus bayar 100 ekor unta. Itu jadi harta warisan. Dia sudah mati, berarti ada hak dia, itu jadi warisan. Adapun barang yang tidak <clears throat> berhak diwarisi. Apa aja barang yang tidak berhak diwarisi? Kalau menyebutkan peralatan tidur untuk istri. Masa peralatan tidur istri diambil? Ini bapak kawin lagi. Kalau ibunya insya Allah anak tidak akan nuntut. Tapi karena bapaknya kawin lagi, kadang-kala si anak ngomong enggak ini warisan juga. Emangnya dia tidur di mana? Ya sudah dia tidur di sana jadi milik dia tuh. Kalau kau ambil dia nggak bisa tidur. Dan peralatan yang khusus bagi istri. Istri dapat hadiah dari suami. Kadang-kala suami belikan mobil buat istri. Suami belikan gelang buat istri, ya udah itu jadi milik istri. Jangan ketika bapakmu meninggal, kau tarik semuanya dari istri bapakmu untuk dibagi sebagai warisan. Nggak boleh. Karena itu sudah jadi hak istri bapakmu sebelum bapakmu mati. Artinya sang bapak dalam hidupnya nggak bisa ngambil lagi itu harta itu sebenarnya. Karena udah dikasihkan. Kemudian hantaran. Di beberapa daerah itu ada yang namanya hantaran. Hantaran itu masuk mahar enggak? Sebagian memasukkannya mahar. Orang mahar kalau pernikahan berapa? Zawajtuka wa tuka binti bimahar. Milyun rupiah. Satu juta maharnya. Padahal yang diantarkan 200 juta. Itu hantaran jadi milik istri nggak boleh kalau nanti minta lagi ketika bapakmu meninggal dunia kemudian yang bukan termasuk harta warisan harta yang telah diwakafkan oleh mayit walaupun belum ada akte wakaf ini masalahnya. banyak anak jual masjid bapaknya iya jemaah masjidnya itu di pinggir jalan bapaknya bikin Ketika bapaknya meninggal dunia, nggak ada akte wakaf. Apa yang dilakukan oleh anak-anaknya digugat supaya jadi warisan dan menang mereka. Karena secara hukum kalau nggak ada akte wakaf berarti masih atas nama ahli waris, masih nama orang yang meninggal dunia. Hati-hati tuh. Apalagi orang tuamu kepingin pahala tadi yang anak sampaikan ya. Kadang-kala bapak meninggal, dia meninggalkan masalah buat anak-anaknya. Bukannya dia bikin anak-anaknya dekat sama Allah, enggak. Karena nggak dikasih ilmu harta anak. Tidak ditumbuhkan iman di dada mereka. Yang dikasih cuma harta. Kemudian barang yang diperoleh dengan cara haram seperti barang curian, rampasan harus dibalikin. Bapaknya pernah menguasai tanah. Bapaknya karena pejabat atau apa, dia ambil tanah milik orang. Ketika bapaknya meninggal dunia, jangan kau katakan ini jatuh jadi warisan. Enggak, kau harus balikin. Karena barang itu milik orang sebenarnya. Dan sampai kapanpun, kapanpun itu milik orang. Kau harus balikkan. Makanya seorang anak harus hati-hati Jangan sampai nambah beban orang tuanya dalam urusan harta. Kemudian kapan pembagian warisan boleh dilakukan? Nah, kalau kita bicara kapan sekarang? Setelah hak-hak mayit dipenuhi. Tadi malam kita udah bahas tuh hak haknya mayit apa aja tuh? Yang pertama, pengurusan jenazah hingga penguburan. Umpamanya memandikan jenazah butuh beli air. Maka dikeluarkan dari uangnya si mayit. Beli parfum, beli kafan, beli kuburan. Itu semua dari harta main. Ustadz, hartanya cuma sedikit. Iya, walaupun hartanya cuma sedikit. Ustadz, kalau ini harta dikeluarkan untuk mengurus jenazah, nggak ada warisannya. Ya udah nggak ada warisan. Kalau ternyata hartanya hanya cukup untuk mengurus jenazah, maka tidak ada warisan. Itu hak si mayit. Diurusin semuanya. Butuh biaya, gotong orang. Mungkin ya kau keluarkan dari harta orang tuamu. Yang kedua, melunaskan hutang-hutang baik kepada Allah seperti membayar zakat. Kadangkala bapaknya dua tahun nggak mengeluarkan zakat, maka kau keluarkan. Kadangkala orang tua punya tanah yang diperjualbelikan, tiga tahun nggak dikeluarkan zakatnya karena nggak laku-laku. Itu tanah maka sebelum dibagikan warisan dikeluarkan zakat atau kafaroh orang tua bersumpah lalu dia membatalkan sumpahnya bayar kafaroh atau orang tua melakukan tindakan yang harus dia bayar kafaroh seperti mengatakan kepada istrinya anti alaya kawahri ummi zihar engkau seperti punggung ibuku ah, itu keluarkan dulu hartanya itu utang sama Allah tuh yang harus diselesaikan. Jangan sampai seorang anak mengatakan, itu kan urusan orang tua Ustaz. Nggak ada urusan anak. Iya, tuh harta masih milik orang tuamu. Selama ini belum diberikan. Maka kau harus selesaikan semua itu. Nazar. Atau kepada manusia. Utang kepada manusia. Seperti apa? Seperti pembayaran gaji pegawai. Terus dilunasin barang yang dibeli belum dibayar, atau melunasi pembayaran utang-utangnya harus diselesaikan. Baik, yang ketiga wasiat. Wasiat itu ditunaikan dengan catatan bukan untuk ahli waris. La ahli waris. Bapak meninggal berwasiat, anakku yang paling kecil kalau aku mati itu tanah buat dia. Mati orang tuanya. Si anak paling kecil datang kepada kakak-kakaknya. Kakak, nih surat wasiat. Di notaris, lengkap bosnya itu tanah milikku. Bisa nggak dimiliki sama anak itu? Nggak bisa. Karena kau ahli waris. Nggak ada wasiat buat ahli waris. Karena kalau ahli waris dapat wasiat ada kezoliman nantinya di situ. Dia dapat tambahan bagian. Dia umumnya dapat seperempat harta, tambahin sepertiga lagi. Maka nggak ada. Kecuali ahli waris yang lainnya ridho. Udah nggak apa-apa. Tapi keriduan itu keriduan ahli waris karena sudah menjadi hak mereka. Kemudian tidak mengandung unsur maksiat wasiatnya. Aku kalau mati aku kepingin dikuburkan di mana Hills yang San San Diego Hill berapa tuh di sana Yang katanya ada yang 10 juta, ada yang bangunannya, ada yang ada AC-nya, ada yang tempat tidurnya. Allah kesian jamaah mereka sih Mereka bingung banyak harta mau kemana. Ya sudah kau bikin itu. Wasiat orang tua ingin dikuburkan dengan kuburan yang mewah nggak boleh. Karena nggak boleh sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau kalau ingin kuburan mewah nih, bapak kalau ingin kuburan yang mewah, kau sodakohkan. Kau bikin kuburan, wakafkan. Insya Allah kuburanmu tuh jadi mewah. Karena kau sudah membuka pekuburan buat orang banyak. Jadi kalau umpamanya lebih sepertiga juga nggak boleh. Setengah hartaku untuk anak yatim nggak boleh. Sepertiga saja, bukan untuk ahli waris, dan bukan dalam perbuatan dosa. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 12, "Min ba'di wasiyatin yusa biha, yusina biha audain." Setelah wasiat dan utang. Pertanyaannya, kenapa dalam ayat ini, dalam ayat-ayat yang lainnya didahulukan wasiat daripada utang? Padahal prakteknya utang dulu baru wasiat? Siapa yang bisa jawab? Anda kasih hadiah. Jelas pertanyaannya jemaah. Di dalam ayat mimba di wasiatin yusina biha audain. Setelah wasiat ada utang. Allah sebutkan wasiat dulu baru utang. Dalam prakteknya yang harus dilaksanakan adalah utang dulu baru wasiat. Fadl jawab ya Masya Allah Banyak sesepuh-sesepuh di sini Nah, Fadl Karena wasiat itu salah satu, salah satu bentuk kebaktian seorang anak terhadap orang tuanya karena wasiat itu salah satu bentuk kebaktian anak sama orang tuanya. Gimana Ustaz? kayaknya kurang tepat. Nah, yang belum jawab. Fadl, nak. Karena wasiat itu janji kepada Allah. Sementara kalau utang itu adalah janjinya dia pada pemberi utang. Bukan janji, tanggungan memang itu. Nah, iya. Iya, janji mau bayar gitu kan. Bukan, bukan karena itu. Masya Allah, ayo ya mah. Gak apa-apa, salah pun dapat hadiah insya Allah. Kurma hadiahnya. <laughs> nah, silahkan. Kalau hutang, itu hubungan antara manusia dengan manusia. Tapi kalau wasiat, itu ada hubungannya dengan Allah. Kalau hutang itu hubungan manusia sama manusia. Ya. Kalau wasiat ada hubungannya sama Allah. Allah. Nah, ya kurang lebih sama jawabannya tadi. Nah, belakang. Kalau wasiat itu syariat dari Allah maka diletakkan di depan. Kalau utang, utang yang memang wajib diletakkan. mau Masya Allah. Ya semuanya itu nyerempet nyerempet jemaah. Jadi belum Tuh tuh sebelah sana. Nah. Buta Rasulullah tidak mau mensolat Jika ada orang yang meninggal Masih berhutang Rasulullah tidak mau mensolat Ini sampai dengan Ada yang mampu membayar hutang Barulah Rasulullah mensolatnya Nah Sedangkan wasiat tidak ada batas waktu hal apakah memiliki hutang atau tidak ada hutang seketika itu pun bisa dilaksanakan bahkan dalam kondisi dia masih hidup sekali. Masya Allah. Berarti utang seharusnya di depan. Ini utang malah di belakangin. Min ba'di wasiyah yusobiha audain. Prakteknya betul, prakteknya itu utang dulu. Cuma yang kita tanyakan di ayat ini kenapa yang disebutkan wasiat dulu. Padahal prakteknya kan uh, lebih menakutkan hutang tadi nggak mau disolati. Tapi kenapa apa rahasianya kok wasiat didahulukan? Ya, coba lagi, bismillah. Coba lagi Bismillah. Masya Allah. Apa apa coba-coba ya Yang saya pahami wasiat itu hanya dikhususkan di luar keluarga. Iya wasiat di luar keluarga. Sehingga mungkin ayat itu berkaitan dengan orang lain sehingga letaknya di depan letaknya di depan iya ya nyerempet sih nyerempet tapi buat kerabat boleh sih wasiat yang penting bukan ahli waris artinya kerabatnya sepupunya pamannya nyerempet ini pak Alhamdulillah ala Barakallahu fikum. Tapi silahkan. Depan depan. Kalau wasiat Tak. Nah. Kalau wasiat, wasiat itu muncul karena kalau sudah mempunyai apa dia punya harta maka dia wasiatkan. Maka itu harus ditunaikan. Kalau hutang, bisa saja dia tidak punya warisan, tapi punya hutang, Maka tadi itu tanggungannya ahli waris. Nah, ya, jadi kenapa didahulukan wasiat itu? Karena niatnya itu karena dia sudah punya harta ya yang diwasiat. Gak mungkin kalau nggak punya harta yang wasiat gitu kan. Iya. Nah, dia nyerempet kabeh ya. Tidak ada yang tepat sasaran. Nah, terakhir, usaha terakhir. Nah, kalau wasiat itu tabungan dia untuk akhiratnya. Nah, sedangkan hutang tanggungan di dunia. nah. Ya mirip semua. gini gini jamaah. Oh usaha terakhir. Nah soft pertama kesian mikir dari tadi baru bisa jawab sekarang. Ya Allah Bismillah. Mas Kira-kira ada yang nuntut enggak? Pihak masjid datang gitu ya. Enggak ada yang tahu cuma keluarga. Tapi kalau hutang orang itu akan datang menuntut. Barakallahu fikum. Baik, jamaah rahimakumullah, maka ingat walaupun secara prakteknya utang didahulukan tapi wasiat penting. Jangan sampai engkau menutupin wasiat itu. Barakallahu fikum. Terus siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan? Ini sebenarnya sudah dibahas dalam kitab-kitab fikih dan ilmu faraid ini termasuk ilmu yang berat jemaah. Sehingga nggak apa ya nggak nggak wajib buat semua orang untuk mempelajarinya. Tapi fardu kifayah kalau sudah ada yang mempelajarinya, nah kau datang ke sana. Ketika ada yang meninggal dunia, kau cari ustadz yang bisa membagikan harta warisan. Kau tanya ke sana. Karena Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang-orang yang mengerti ketika kau tidak mengerti. Kemudian dalam pembagian warisan, jangan lupa untuk ngasih kerabat-kerabat walaupun tidak termasuk ahli waris. Sepupunya tinggal di rumah itu dirawat oleh orang tuanya, nggak dapat warisan umpamanya. Maka paling tidak berbagi sama mereka. Di surat An-Nisa ayat 8 Allah mengatakan, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Kata Allah, apabila sewaktu pembagian warisan itu hadir kerabat. Kerabatnya hadir, sepupunya, aminya, atau siapa, pamannya datang. Atau anak-anak yatim. Atau orang miskin. Ini berarti jemaah, orang membagi warisan itu kadangkala kedengeran oleh pihak-pihak yang lain. Oh iya, keluarga fulan mau bagi warisan. Maka kita datang ke sana untuk mengharap Nggak apa-apa kalau memang kau miskin nggak mampu. Dan pihak keluarga yang bagi warisan kasih. Syekh As-Sa'di menyebutkan bahwasanya ayat ini bisa menjadi dalil adanya istilah orang Jawa itu eh, apa? Duit kerungu. Uang dengar. Uang dengar. Artinya dia dia nggak nggak nggak berhak dia. Tapi karena hadir saya dengar fulan dapat sekian, fulan dapat sekian, ya Allah, mudah-mudahan oleh. Nggak apa-apa. Kita pun kalau makanya kalau mau bagi sesuatu, mamanya kita lagi bagi rezeki sama sama orang. Terus ada yang ngeliat tuh, paling tidak kau kasih lah. Soalnya ada uang ngeliat. Nah, ya berbagi. Itu kalau farzukuhum minhum kata kau kasih bagian dari dari warisan itu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kalau kau nggak bisa ngasih, katakan ucapan yang baik. Kalau kau ngasih, ucapkan ucapan yang baik. kadang kadang ada orang ngasih tapi ngomongnya tidak enak. lu guys, Rumah ya waktu. Subhanallah. Kau seharusnya dengan cara yang baik kasihkan fadl mudah-mudahan barokah. Minta maaf nggak bisa ngasih banyak karena memang ya banyak yang dibagi seperti itu. Mamanya cangkir atau apa pas ada kan warisannya bukan berbentuk uang. Ada yang perabotan rumah tangga. Melihat nah, ada orang yang datang, nah, kasih sutil, ini eh, sutil, fadl. Nggak apa-apa, Bismillah. Halo Allah a'lam bishawab. Ana rasa kita cukup sampai di sini maka berkaitan dengan harta warisan di jamaah. Terakhir yang anda ingin ingatkan masalah suami istri. Ada istilah gonogini kadang-kadang. Jadi kalau yang mati suami, istri itu harus dikeluarkan dulu hartanya si istri. Bukan 50% belum tentu. Bisa jadi hartanya istri 70% dari yang ada di rumah itu. Karena apa? Rumah itu ternyata yang bangun istrinya. Toko yang dibangun ternyata istrinya yang bayar 70%, 30% suaminya. Berarti 70% dikeluarkan milik siapa? Si istri, karena istrinya belum mati. Jangan kau katakan Ustaz sudah warisan semuanya. Ih, belum mati dia, ibumu. Maka haknya ibu dikeluarkan dulu. Kalau memang punya hak di sana. Karena terus terang seperti di Indonesia banyak suami istri sama-sama kerja. Artinya bangun rumah berdua, beli mobil berdua, usaha berdua. Ketika mati jadi ya kira-kira Mamai 50-50, 50-50 dikeluarkan. Itu bukan gonong gini, itu, itu hartanya istri memang. Hada Allah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya dan para jemaah sekalian juga Allah SWT uh, sisa waktu 26 menit sengaja kami berikan tentang waktu agak sedikit panjang karena mungkin ada tanya jawab yang bisa dimanfaatkan dalam rentang waktu ini khususnya berkenaan dengan materi yang disampaikan. Untuk bapak bisa langsung silakan, tapi untuk ibu-ibu tolong ditulis dalam secara kertas dan segera sampaikan kepada kami untuk bisa kami sampaikan kepada beliau. Terima kasih. Kira-kira ada yang bertanya? Silakan. Uh, tolong miknya panitia ada yang bertanya di belakang. Panitianya hilang. Oh, masya Allah. Iya, silakan. artinya di tempat yang tinggi supaya tidak terkena tanah kemudian membahayakan. Kalau masalah sunnahnya di pangku tidak, artinya di tempat tinggi. Kalau memang ada ranjang, sebagaimana Rasulullah SAW ketika itu di ranjangnya beliau dimandikan. Tapi kalau nggak ada, artinya nggak ada tempat tinggi. Yang ada tanah atau kita angkat atau di pangku, itu terpaksa dong seperti itu. Jadi memang eh, malah lebih baik ketika tidak terjadi apa ya bersentuhan langsung dengan mayat itu. Apalagi kan mayat itu dalam kondisi telanjang kalau didudukkan di pahanya mereka. Maka lebih baik di tempat yang tinggi. Alhamdulillah sekarang banyak banyak kemudahan gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya nggak ada masalah. ada Allah ya Iya, silakan belakang. Oh, yang depan dulu. Make nya masa satu, lihat banyak mic tadi. Yang belakang sudah Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, tolong biar Ustaznya tahu Pak. Mohon izin, mohon izin untuk memperkenalkan diri. karena Anak Burindo. Masya Allah. Termasuk baroni di sebelah saya ini. Masya Allah, Masya Allah. Ini masuk panitia ini. Semi. Semi panitia. Ini Ustaz, perihal masalah waris ini saya coba menulis mendiam memiliki harta yang banyak banget dan yang warisnya jago dalam melanjutkan usaha mendiam hingga mampu mengembangkan usaha orang tuanya jadi lebih besar gimana gimana preambulnya di usaha ya mendiam memiliki harta yang banyak dan ahli Mendiang waris, ini namanya siapa pendiam itu orang pendiam pendiam orang yang sudah meninggal <laughs> siap nama, nah bukan nama iya Ana kira iya. mendiang nama itu nama iya, kan? si bulan atau si ya. iya nah tak ulangi dari saya siap diulangi jangan jelas biar jelas gitu, ya nah. mendiang Fulan bin Fulan. Ya, Fulan bin Fulan. Memiliki harta yang banyak banget, banget. Dan ahli warisnya jauh dalam melanjutkan usaha dia. Jauh jago. Jago. Nah. Ahli warisnya jago dalam melanjutkan usaha dia hingga mampu mengembangkan usaha orang tuanya jadi lebih besar. Ya. Lebih jaya loh Ustaz dibandingkan bapaknya sendiri. Nah. Pertanyaannya, apakah harta waris mendiang wajib atau harus segera dibagi? Sedangkan mereka dalam keadaan makmur atau lebih dari cukup karena supaya tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda karena secara fikirnya wajib segera dibagikan tapi bagaimana kalau mereka itu mampu mengembangkan di antara mereka ada keterbukaan merasa cukup iya. saling berbagi terhadap kekurangan saudara yang lainnya ini bagaimana soalnya tentunya kita kan berhadapan dengan kaum-kaum kufar yang mereka memiliki usaha yang berkembang semakin berkembang, semakin membesar tentunya dengan koridor syariah apakah memang diizinkan Ustaz? Iya. Pertanyaan yang menarik sekali ini jemaah. Karena Ana pernah diskusi sama seorang dia mengatakan Ustaz Ana lihat orang Islam ini kadangkala setelah mati orang tuanya dengan usaha yang bagus itu akhirnya pacar kacir usaha. Kalau anak lihat yang non muslim usah, bapaknya mati, kakeknya mati, usaha itu tetap jalan. Sekarang kembali kepada pertanyaan tadi. Ketika memang ada kesepakatan di pihak keluarga untuk tidak membagi warisan, tetap dibagi. Walaupun tidak dibagi usahanya, usahanya tidak dibagi tapi dibikin saham momen. semua anak itu punya bagian kemudian yang mengelola itu dapat apa gaji ya udah digaji jadi harus ada kesepakatan kalau enggak ribut Oke sekarang usahanya lagi lancar Semuanya lagi seneng Tapi ketika jatuh usahanya Mulai keributan mereka nonton, anak kan nggak mau diputer. Ketika ternyata usaha itu kalau untuk nutupin utangnya aset yang ada nggak cukup. Akhirnya ahli waris pada nuntut bagian dia. Maka sejatinya pembagian itu dari awal sudah ada. Ada kesepakatan usaha ini dilanjutkan. Tapi bagian yang perempuan sekian, bagian ibunya sekian, mamanya. Tulis semua udah dijalankan. Sehingga apabila itu terjadi insya Allah nggak ada masalah. Ketika bangkrut, semuanya ikut bangkrut. Jangan sampai ketika bangkrut, yang ngelola bangkrut, ahli waris yang lain gak mau bangkrut. Padahal itu usaha bersama dengan kesepakatan bersama. Memang harapannya jemaah tadi menyinggung bagaimana orang-orang kafir memiliki ekonomi yang bagus dan umat Islam sendiri kadang kalah ya masih masih jauh di bawah mereka. Bahkan orang-orang kaya pun tetap setorannya kepada non-muslim banyak di antara mereka. Maka silahkan dilanjutkan usaha itu dengan kesepakatan bersama. Kalau bisa ada hitam di atas putih, notaris. Setelah semua harta dicatat. Jadi dicatat hartanya orang tua ini mana saja. Ini, ini, ini, ini, ini. Ada fulan yang nggak mau, anak mau minta bagian anak, kasih bagian dia. Jadi diambilkan dari haknya yang lainnya. Umpamanya kakaknya punya duit, fulan minta 500 juta. Ya udah dikasih 500 juta. Jadi bagian si adik jadi milik yang ngasih 500 juta. Jadi milik dia. Umpamanya rumah anaknya 10. 9 sepakat untuk tidak dijual. Yang satu kepingin dijual, maka bagian yang satu diambilkan dari sana. Rumahnya tetap tidak dijual tapi diambilkan dari dari ahli waris yang lain sehingga satu dapat dua bagian sudah karena sudah dia bayarin seperti itu itu nggak ada masalah jadi tetap walaupun warisan ini lebih baik dibagi secepatnya tapi kalau tidak dengan catatan tadi insya Allah nggak ada masalah Barakallahu fikum ya, ya seperti itu kiranya baik karena ada pertanyaan ini kita bacakan pertanyaan tertulis uh, pertanyaan pertama Ustaz <clears throat> Bagaimana jika ayah meninggal tapi harta waris tidak segera diberikan? Bagaimana dengan rumah yang ditempati oleh ibu? Nah, ini tadi yang kita bicarakan jamaah. Ya. Memang kadangkala rumah itu ditempati sehingga anak-anak nggak mungkinlah mengusir ibunya dari sana. Apa yang dilakukan? Kalau memang kesepakatan untuk tidak dijual, monggo nggak ada masalah tapi dengan kesepakatan sekali lagi kalau bisa tertulis kalau ada di antara mereka yang nuntut jangan dipaksa artinya enggak nggak boleh dijual kok kok bisa bilang enggak boleh dijual aku punya hak untuk menjual itu betul jadi jangan mentang-mentang paling tua diambil keputusan rumah tidak boleh dijual. Nggak bisa. Atau orang tua sebelum mati bapak pesan wasiat rumah jangan dijual. Nggak bisa itu jadi warisan. Kalau engkau ingin tidak mau dijual, maka kau wasiat. Rumah ini wakaf buat keluarga. Jadi nggak bisa dijual. Selama nggak sampai sepertiga boleh. Artinya wakaf buat keluarga. Siapa aja boleh tinggal di sana. Itu yang disebut mungkin pusaka. Kalau nggak salah di mana? Di Padang. Di Padang itu pusaka nggak bisa dijual. Betul. Oh, nanti tanya Abu Zubair. Kalau pusaka itu maksudnya wakaf, nggak ada masalah. Seperti sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Talha ketika dia hendak mewakafkan mewakafkan kebunnya Biruha apa kata Rasulullah SAW Ara fil akrobin, Aku berpendapat kau wakafkan buat kerabatmu Artinya itu milik kerabat sudah nggak bisa dijual yang bisa hasilnya untuk yang bantu yang miskin, bantu yang apa. Jadi kalau orang tua memang nggak pingin rumah itu dijual, maka dia wakafkan. Dia wasiat namanya rumah ini wakaf. Kalau aku meninggal dunia, itu jadi wakaf. Wakaf buat siapa? Tinggal dilihat. Wakaf buat keluarga, wakaf buat anak yatim, wakaf buat semua anak keturunanku boleh tinggal di situ yang miskin-miskin umpamanya. Maka nggak ada masalah. Hadallahu wa'alaikumsalam soal seperti itu Ustaz jika rumah yang ditempati dan mobil yang dipakai selama ini adalah hibah dari ayah istri maka bagaimana pembagian yang sesuai syariat catatan untuk mempermudah proses hak milik memakai atas nama suami tunggu sebentar rumah dan mobil hibah dari ayah ayah istri hmm, kepada anaknya perempuan kepada anak perempuan ya. apa kepada jadi, suaminya jadi si mayit ini kaya punya mobil punya apa dia punya banyak harta salah satu hartanya rumah dan mobil dibagikan kepada anak perempuannya itu insya Allah begitu sih kalau sama kalau lagi Ustaz ya <laughs> coba dibaca nah, ini, ini mas anaknya center poinnya ini macam-macam yang mati itu apa sih adalah siapa si mayat ini. Nah, mendiang itu siapa? Mendiang ini siapa? Nah. hei kita lihat lihat lagi. Jika rumah yang ditempati dan mobil yang dipakai selama ini adalah hibah dari ayah si istri. Dari ayah si istri ya. kepada siapa? Ayahnya si istri. Maka berarti yang yang tak mungkin jadi tanya eh, laki-laki laki, laki, mungkin ya. Yang mati siapa ini? Yang mati ayahnya istri orang tua istri mertua mati mertua mati nah mertua yang meninggal ini punya rumah punya mobil dihibahkan pada anak perempuannya iya bagaimana pembagian yang sesuai syariat catatan untuk mempermudah proses hak milik memakai atas nama suami sebenarnya hmm? Anak jadi bingung, soalnya dia mengatakan untuk mempermudah proses hak milik memakai atas nama suami. Yeah. Ana menurut Ana, wallahu alam nih. Yang tanya suruh ngomong sebenarnya. Bisa jadi yang mati ini suami. Suami mati punya mobil rumah atas nama suami, padahal itu hibah. Itu punya istri. Tapi secara catatan atas nama suami. Si mayit atas nama si mayit Jika rumah yang ditempatin dan mobil yang dipakai selama ini adalah hibah dari ayah si istri ya, dari ayah si istri maka bagaimana pembagian yang sesuai dengan syariat sifatnya hibah sudah sudah itu. ya apa jamaah yang mati siapa nih mertuanya mati ya. ya kenapa ditanyakan kalau mertuanya mati karena disebutkan di sini untuk mempermudah proses hak milik memakai atas nama suami si istri tadi untuk gitu, mobil dan rumah atas nama suami tapi itu iya mobil rumah atas nama suami atas nama ayahnya oh salah atas nama mobil dan rumah atas nama mertua enggak ini untuk mempermudah proses hak milik memakai atas nama suami jadi mobil dan rumah itu atas nama suami ya enggak tahulah nanti yang tanya suruh tanya lagi siapa yang mati itu jangan kata yang ini depannya di bapak atau ibu ya? Oh bawah, baik gini aja. Uh, kepada yang bertanya mungkin besok bisa. Jangan besok pakai mic sekarang tiba Boleh. Oke. Okay. Uh, eh, ibu-ibu yang di bawah kalau memang perlu diperjelas pertanyaan ini uh, silakan Ustaz, bukan kalau memang perlu Ustaz. Iya. Memang perlu diperjelas. Cuma silakan nanti salah pertanyaan yang satu ini. Pertanyaan yang satu ini. Siap. Next. Ada pertanyaan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kami keduanya sudah meninggal dunia selama 20 tahun lebih. Belum meninggalkan rumah dan tanah, sebagian putranya ingin cepat membagi warisannya. Karena memang sepertinya seperti itu. Tapi ada sebagian yang tidak ingin dibagi dengan alasan kenangan. Nah. Ya, dari orang tua. Bagaimana supaya masalah warisan ini cepat diselesaikan serangka warisan? Karena bila warisan belum dibagi, bukankah orang tua kita tergadai? Karena anak-anak belum menyelesaikan amanah orang tua. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ya, anak jawab dari yang terakhir pernyataan terakhir tadi bahwa orang tergadaikan dengan warisannya sebenarnya enggak tergadaikan sama utangnya kalau belum dibayar itu hak ahli waris sudah Terus bagaimana sebenarnya ini tadi jemaah? Kita harus faham jangan sampai kita masuk kepada firman Allah wa ta'kuluna turatha aklan Kita makan harta warisan itu bercampur yang halal sama yang haram. Engkau tidak mau dibagi karena ada kenangan tafadhol, kau bayarin punya adikmu yang minta dibagi. Ingat, itu hak kalau anaknya 10 hak 10 orang. Kalau sepuluhnya nggak mau dijual, ahlan wasahlan Tapi satu ingin dijual, maka kau harus penuhi. Dan kau tidak boleh menyalahkan yang mau dijual. Kau itu gimana sih? Ini kan kenangan. Itu hak dia. Sebagaimana dia punya hak sama dengan hakmu. Kau tidak mau dijual, tafadol. Tapi aku mau dijual, tolong bagianku diberikan kepada aku. Karena nanti kita akan menempatin kadangkala akhirnya rumah itu nggak dijual, tapi yang nempatin salah satu keluarga. Yang satunya merasa ya enak dia anaknya nyewa rumah, anak ngontrak rumah. Dia tinggal di rumah itu gratis dengan alasan kenangan jangan dijual. Akhirnya kau makan hak saudaramu yang lain. Maka kembali yang menyebabkan keributan dalam keluarga itu kadangkala ya ilmu agama yang sangat rendah sekali ditambah hawa nafsu. Jadi alasan-alasan kenangan atau apa ini tafadhol asalkan dengan kesepakatan semuanya. Tapi kalau ada yang tidak mau dan minta dibagi hak dia untuk mendapatkan bagiannya. Kapan hak dia? Ya sejak dia minta. Itu hak dia. Ini tadi dikatakan 20 tahun bayangkan kerja. Mungkin si anak ini sudah minta 20 tahun yang lalu. Kepingin dijual. Katanya jangan, jangan sampai 20 tahun. Bayangkan sekarang. Itu tanah dan itu rumah siapa yang nempati. Kemudian itu yang nuntut tidak dikasih apa-apa. Jangan. Hadza wallahu Ini masalah hak yang berurusan dengan Allah itu gampang urusannya. Tapi kalau sama manusia, kau akan dituntut pada hari kiamat Hadza wallahu a'lam Nah. Bisa uh, kepada penanya dari ya Ibu sudah siap? Iya. Oke, okay, untuk gini, gini. Sekedar mempertegas masalah saja, kira-kira ini Hartanya mertua atau siapa? Yang mati siapa? Yang mati Ustaz? mertua. Belum ada yang meninggal. Oh, ya oh, kok bisa. Baik, uh, sudah ya. Baik, saya ulangi bu ya pertanyaannya atau eh, kalau di mana disambung penjelasannya jika rumah yang ditempati dan mobil yang dipakai selama ini adalah hibah dari ayah si istri berarti ini mertua berarti ya ayah istri mertua yang anaknya istri yang ya artinya artinya ini yang dimaksud ayah ini mertua maksudnya ayahnya dari ya, pihak perempuan iya pihak perempuan itu punya orang tua bapak ya Ya. ya. Rumah yang ditempati sekarang ini rumah dan mobilnya bapak. Ya. Ya. Baik. Bagaimana bagian sesuai akan begitu? Tapi orang belum meninggal kok. maksudnya itu semuanya di atas namakan suaminya, Karena semuanya di atas namakan suami si anak. Suaminya si istri. Ya, ya, suaminya si anak. Ya, betul. betul, suami si anak ya. ya. Anaknya kan perempuan. Ya. Oke, gimana? Paham maksudnya? untuk memudahkan aja jadi namanya dikasih namanya suami Ustaz yeah. nah nanti kalau istrinya yang meninggal harta itu bagaimana oh gitu iya Ustaz saya mulai dulu ya saya buat pakai pakai ilustrasi ABC ya, ya. baik si A itu A betul nah si anak perempuan B yeah. suaminya anak perempuan C ada tambah ruwet coba. Ya, ya. Selama ini Aisyah Aisyah kan anak eh, Aisyah dikasih nama bapaknya. Ya. Dikasih nama Ibrahim. Sama Ibrahim. Ya pasti selama ini semua kepemilikan yang ada di sana baik rumah mobil itu di atas namakan si Ibrahim di atas nama Ibrahim hei ya. pertanyaannya kalau istri mati sesuai syariat bila si Aisyah meninggal begitu ya, baik. Masya Allah salaman dulu sah ya. iya ya kembali kepada yang kita bahas tadi apa yang masuk warisan, apa yang masuk tidak. Yang masuk warisan adalah harta yang meninggal dunia. Kalau si Aisyah meninggal dunia, semua harta Aisyah itu jadi warisan. Tidak melihat urusan sertifikat atas nama siapa atau atas nama siapa. Cuma kalau di hukum negara yang diperlakukan adalah hitam putih. Hitam di atas putih. Walaupun pinjam nama nggak ada, ini milik suami. Berarti bukan warisan. Padahal si suami tahu ini milik istrinya. Berarti masuk warisan. Si suami dapat bagian. Kalau punya anak, suami dapat seper. Ya ma seperempat. Kalau punya anak, kalau nggak punya anak dapat setengah. Oh, iya. Bagiannya suami yang mati Aisyah. Aisyah meninggal dunia, ninggalkan mobil sama rumah. Itu milik Aisyah. Walaupun secara legalitas atas nama sang suami. Maka itu dibagi. Siapa ahli warisnya Aisyah? Kalau bapaknya masih ada, ya masih dapat warisan bapaknya. Ibunya masih ada, dapat warisan dari rumah dan mobil itu. Walaupun mobil dan rumah itu atas nama suami. Maka yang cari suami yang soleh. iya, kadang kala enggak. Dia merasa ini atas namaku, nggak ini milikku, ini buktinya. nggak bisa ngomong tuh. Makanya kadang-kala kembali lagi watak kuluna turosa aklan lama. Kalian makan warisan campuran aduk hal haram. Barakallahu fikum. Seperti itu kira-kira Nah. Masih. Kalau seandainya suami istri ini berpisah atau cerai bagaimana? Ya, sama. Berpisah atau cerai itu milik siapa? Kembali kepada pemilik pemiliknya yang sebenarnya. Karena atas nama itu kan minjem. Banyak terjadi itu jemaah. Sama kayak koruptor-koruptor itu subhanallah, supirnya koruptor punya supir jemaah. Supirnya koruptor punya supir. Dari dia ternyata supirnya itu dikasih mobil kasih apa atas nama supir tapi masih milik Milik bosnya sebenarnya dikasih rumah milik bosnya. Ketika mati bosnya itu milik siapa? Siapa yang bisa jawab? Milik negara jamaah. <laughs> milik negara itu artinya negara batikan ke negara, bukan warisan itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau berpisah tetap dihitung siapa pemilik sebenarnya, bukan atas namanya. Kalau dipinjemin, umpamanya rumah dipinjemin. Kadangkala kan terus terang di masyarakat itu ada tanah kosong karena pemilik baik hati, faktor kau tempatin, tempat ini mau jualan. Setelah 20 tahun nggak mau keluar dari tempat itu. Karena merasa milik dia enggak. Tidak akan jadi milikmu sampai kapanpun. Maka perlu diperhatikan yang seperti ini. Jadi walaupun cerai atau mati tetap dikembalikan kepada pemilik asalnya. Nah kalau cerai kan istilahnya harta gono gini kadang-kadang. Seperti itu. Kalau itu hartanya istri nggak dibagi dua itu milik istri. Yang harta gonogini itu harta yang hasil kerja bersama. Tadi ru ini nyicil rumah bareng. Ya sudah dibagi dua. Tapi kalau istri sebagai ibu rumah tangga mamanya dia nggak ada usaha apa-apa, maka berarti milik suami. Atau sebaliknya, istri yang kerja, suami cuma bondo dengkul. Kemudian cerai dia nuntut separuh harta istrinya haram buat dia. Haram buat dia, kau nggak punya apa-apa. Itu milik istrimu. Jadi sebenarnya fair. Artinya laki perempuan kalau terjadi perceraian yang diambil harta masing-masing. Tidak ngambil hartanya istri dan tidak ngambil hartanya suami. Barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaan terakhir. Masya Allah. Saya pisahkan yang berkenan dengan tema ya, karena tema kita masalah harta. Ustaz, saya masih bingung soal wasiat. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan wasiat? Kalau hartanya masih ada, sebaiknya warisan dulu apa wasiat dulu? Siap yang dimaksud dengan kerabat, apakah mertua termasuk orang tua atau kerabat? Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang menarik ini sekali jemaah ya. Berkaitan dengan wasiat. Jadi wasiat itu adalah pemberian yang diberikan apabila si pemberi wasiat mati. Jadi seorang berkata, "Kalau aku mati, seperempat hartaku untuk masjid." Itu namanya wasiat. Kalau dia nggak mati-mati, ya dah wasiat nggak dilaksanakan. Kalau hibah itu dilaksanakan ketika dia hidup. Itu hibah, itu pemberian. Jadi wasiat Artinya kalau bapaknya nggak wasiat, ya tidak ada kewajiban buat anak untuk menunaikan wasiatnya. Bapak mati ninggalkan uang 10 miliar, nggak ada wasiat. Ya udah itu jadi milik ahli waris. Apakah kalau mereka bersepakat sepertiga mau dikeluarkan itu kebaikan ahli waris? Bukan bapaknya lagi sudah. Itu kebaikan ahli waris. Itu hak mereka, mereka keluarkan sepertiga dan bukan wasiat. Itu pemberian dari ahli waris sodakoh atas nama orang tuanya. Seperti itu. Kalau bicara kerabat, kerabat itu ada kerabat yang lewat jalur nasab, ada yang kerabat lewat jalur musaharah. Kerabat yang lewat jalur apa ya, istilah periparan umpamanya, pesanan. Mertua itu masuk kerabat dia tapi tidak lewat jalur nasab. Tapi mertua dapat warisan? Enggak. Ibu mertua dapat warisan? Tidak. Tapi berhak dapat wasiat. Kamu kasih wasiat buat ibu, buat ibu mertuamu, tafadhol. Tapi bukan orang tua. Hitungannya tetap nggak sama dengan orang tua. Buat pihak lelaki karena itu mertuanya. Jadi kalau bicara kerabat, ya kerabat orang-orang yang dekat sama kita. Ada yang mengatakan kerabat itu yang bersambung sampai kakek nomor tiga itu hitungannya kerabat. Sedangkan kalau yang di luar itu tidak masuk kerabat umpamanya kiranya seperti itu hada wallahu alam satu sir. hmm. antara warisan dan wasiat didahulukan yang mana antara warisan sama wasiat kita juga udah kita bahas bahwasanya pembagian warisan itu setelah wasiat ditunaikan tapi kalau orang tua tidak berwasiat apa wasiat tadi yang kita sebutkan kalau aku mati sepertiga hartaku untuk ini itu wasiat tapi kalau orang tua mati tidak wasiat, berarti 100% milik ahli waris. Gak perlu bagi wasiat, memang gak ada wasiat. Janji Ustaz, apakah bisa disebut wasiat? Aku kepingin ngasih pulan ini. Tidak disebut wasiat. Janji, itu cuma janji. Maksudnya, aku kepingin ya ngasih motor sama pondok itu. Sampai mati. Apakah boleh pihak pondok nuntut bapakmu janji mau ngasih motor? Masuk wasiat? Tidak. Kembali kepada kerelaan keluarganya. Yaudahlah buat pahala bapak kita, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau ngasih nggak apa-apa, karena itu bukan bukan wasiat, itu hanya janji dan memang seharusnya orang menepati janjinya. Tapi kalau tidak, ya nggak ada masalah buat dia. Tidak ada tuntutan seperti wasiat tadi. Barakallahu fiikum itu yang bisa anda sampaikan apabila benar itu dari Allah Jalla Jalal. Kalau ada yang salah dan dari diri anak pribadi Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, terima kasih.